Mohon penjelasan Penggalangan dana operasional masjid yang syar'i. Hmm, Masya Allah. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ikhwan adalah al-hathu ala sadaqah. Menganjurkan kaum muslimin, menganjurkan individu-individu kaum muslimin di atas sadaqah. Itu termasuk ajakan ta'awun. Itu bukan namanya tasawul, bukan namanya meminta-minta. Sebab itu bukan untuk kepentingan pribadinya. Itu semuanya masuk dalam kas masjid atau kas operasional masjid. Disampaikan. Tampil depan menyampaikan fadilah sedekah, fadilah infak, ayat, hadis, terang salaf, disebutkan secara salaf bagaimana dermawanya salaf dan segala macamnya kemudian sampai kepada kaum muslimin barang siapa yang menginginkan untuk ta'awun syar'i bersama-sama dengan kami memakmurkan masjid dan segala macamnya silakan datang ke takbir masjid atau silakan menghubungi akhulan ha kata ya itu namanya al-hathu ala sadaqah menganjurkan orang untuk bersodakoh ajakan sifatlah ajakan para kalau Allah taala alam Muslim yang baik atau orang kaya yang baik atau beruang, orang beruang yang baik itu tidak nunggu diwuru-wuru. Dia tahu almal lahu hakun. Harta benda itu punya hak. Hakul mal adalah infak dan sedekah. Maka dia ketika punya kelebihan harta langsung berpikir mau kemana kah harta saya ini. Kalau pikirannya kita orang kan mau kemana kan dunia semua kan gitu ya. Orang yang soleh memikirkan investasi akhiratnya. Saya punya kelebihan harta. Mana masjid yang memerlukan dana? Oh masjid ini langsung datang takmirnya. Nih bisa pilihlah tolong digunakan untuk masjid. Punya harta lagi mana? pesantren-pesantren ahlu sunnah salafiyin yang memerlukan bantuan ini banyak ya Pak. ini yang paling perlu kirim ini untuk visabilillah begitu tapi yang namanya muslimin kadang tersibukkan dengan urusannya dan segala macamnya lupa untuk memikirkan infak dan sedekahnya tadi maka cara yang tepat yang dicontohkan sama Rasulullah SAW dalam sikap banyak riwayat dengan cara menganjurkan, mengajak untuk berinfak dan bersedekah Banyak riwayatnya. Di antaranya yang disebutkan dalam kitab Mustad Imam Ahmad dan disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Sahihul Mustad mimma laysa fi sahihain ada salah seorang datang dalam keadaan dia miskin seseorang yang betul-betul miskin maka Rasulullah SAW naik mimbar mengumpulkan kaum muslimin naik mimbar beliau berkhutbah menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak untuk si fulan. Akhirnya ada yang menginfakkan dua pakaian. Dua potong pakaian. Maka oleh orang tadi yang miskin tadi itu satu yang dipakai. Satu dipegang. Rasul memandang masih kurang ini. Belum cukup dengan dua pakaian ini. Maka bertampil lagi mengajak lagi kaum muslimin untuk berinfak fisabilillah. Ternyata orang tadi ikut berinfak juga. Baju yang yang dia pakai yang satu ini diinfakkan juga sama dia. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Gimana si Fulan ini? Hah? Saya tadi menganjurkan untuk berinfak dan bersodakoh untuk dia, kok malah dia diinfakkan lagi. Satu, ini menunjukkan barakalafikum bahwasanya cara yang tepat mengajak dan menganjurkan kaum muslimin. Yang kedua, semangat para sahabat untuk berinfak. Bayangkan, ini orang miskin baru dapat uang infak, baru dapat bantuan dari kaum muslimin, dua pakaian, satu dipakai, satunya belum dipakai. Begitu ada anjuran infak, yang satu itu diinfakkan sama dia. Nah, terbayang di penanya antum. Terlalu jauh antum, antum kita kita sama mereka ya. kata salaf. Itu langsung. Barakallah. Ketika datang sekian banyak orang dari Mudhar, mereka menggelantungkan pedang-pedang mereka guratan kemiskinan. Ketika Rasul memandang mereka beliau, beliau wajahnya berubah. Langsung beliau masuk ke dalam tak azan e, Bilal dia komati salat beliau berkhutbah menganjurkan para sahabat untuk berinfak dan bersedekah kepada mereka-mereka ini. Datang satu orang membawa makan sepenuh kedua telapak tangannya, bahkan sudah sudah penuh-penuh ya. Dikasihkan. Begitu melihat si fulan berinfak, maka semua sahabat berbondong-bondong untuk infak dan sedekah, memberikan makanan dan segala yang dia mereka punya untuk mereka tadi. Maka terkumpullah di depannya Rasul dua gundukan besar infak dan sodako. Ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada ini, ada itu. Belum semeringah. disampaikan kepada mudor tadi sambil mengatakan man fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang bagus dalam Islam maka, maka dia mendapatkan pahalanya Dan pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun itu Luar biasa Dengan cara ajakan Barakallahu bagaimana hukumnya menaruh kotak-kotak infak di masjid-masjid yang gitu ya. Kalau bicara e, di zaman dahulu kala, di zaman Rasul SAW, ya, belum pernah saya dapati riwayat satupun yang, yang menyebutkan di masjid Rasul ada kota infaknya. Tidak pernah ada. Namun sebagian ulama kita menyatakan ini pendapat sebagian ulama ya itu semacam teknis. Itu semacam teknis bagi kaum muslimin yang ingin berinfak silakan dimasukkan di situ. Barakallahu fikum. Sehingga alam ruwasi, anak pribadi memandang perkaranya luas, dipasang monggo, nggak dipasang monggo. Yang penting bukan suatu keharusan dan kewajiban. Silakan kalau bicara teknis, sehingga orang tahu ketika mau berinfak tinggal dimasukkan dalam dalam kotak. Labas itu teknis para kelabu. Sebagaimana ketika Rasul dan sahabat Bilal para kelabu ketika selesai khutbatul id untuk yang laki-laki Rasul menetangi jamaah perempuan. Kan begitu, menganjurkan mereka untuk beriman dan, dan bersedekah. Sahabat Bilal ngapain? Membentangkan bajunya dia. Ini kan sama dengan bawa kotak gitu ya. Eh, bentangkan bajunya dia. Para uh, sahabat melemparkan cincinnya, kalungnya, antingnya di bajunya sudah tadi. Ini namanya apa ya Pak? Namanya teknis. Paham tuh? Sehingga alam ruwasi. Perkajian sangat luas para kalafikum. Allah taala alam bisawab. Kalau yang di tempat kita tidak ada. <clears throat> Apabila berdakwah dengan memanfaatkan yayasan yang di dalamnya ada kepengurusan lain seperti ada takmir masjid, pengurus madrasah, pengurus ma'had dan lain-lain. Apakah hal ini termasuk ta'awun syar'i atau ta'awun yang tercela? Ta'awun syar'i. Itu bukan ta'awun, itu namanya nizam, Ya harus ditunjuk demikian ya Pak. Syaratnya tidak boleh membangun al-wala wal barok di atas kepengurusan tadi. Paham tuh? Jangan mencintai orang karena kepengurusan tadi, membenci orang karena niobam tadi. Itu tidak boleh. Semata-mata koordinasi untuk uh, kemajuan bersama. Barakallahu Ha -ha. Dalam ta'awun kadang muncul sikap emosional. Karena orang yang muda-muda besar semangatnya tapi kurang sabarnya. Yang tua-tua merasa lebih banyak pengalamannya sehingga cenderung memaksakan pendapatnya. Mestinya kan disinergikan ya. Bersinergi antara tua dan muda. Itu komposisi yang bagus. Tuwek kabeh ndak tergenerasi. Muda semuanya rawan. Minim pengalaman. Ketika di sebuah tempat ada generasi tua, ada generasi muda, bagus disinergikan. Makanya menggunakan prinsip tahun yang jelas. Semua tidak kembali kepada yang tua atau yang muda, kembali kepada al-haq, kitab sunnah dengan pemahaman salah. Ketika ada perkara yang mau dibahas, dimusyawarakan. Itu jangan mikiri suara terbanyak atau yang paling tua atau yang paling muda. Tidak, semuanya menyampaikan idenya. Menyampaikan idenya. Digodok, dicari yang sesuai dengan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kalau semua sesuai, dicari yang paling maslahat untuk dakwah di tempat Anda. Paham tuh? Terkadang pendapat yang mudah yang diambil karena pas. Ada kalanya yang tua diambil karena cocok. Ada kalanya digabungkan dua pendapat tadi. Sesuai dengan keadaannya. Paham misalnya? ya? Nah, untuk mengatasi emosional tadi barakallahu dengan cara luruskan niat. Niat Anda itu kepingin dapat nama, dapat kemasyuran, prestise atau apa? Yang namanya ta'awun untuk ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah taala. Sehingga kalau seandainya pendapat Anda nggak diterima, jangan senesu, jangan marah-marah, jangan merasa dilecehkan. Karena itu nggak punya nggak punya niatan apapun ya. Ayam tuh? Ikhlaskan niat yang tulus niatnya. Harus bar berjiwa besar, barakallah. Jadi kalau menurut saya ini malah bagus. Komposisinya tepat. Ada yang muda, ada yang tua sehingga disinergikan. Barakallah. Allah taala alamu bisawab. Tolong nasihat dan saran kepada kami yang hidup di lingkungan ma'had. Ketika dulu belum ada ma'had, alhamdulillah sekarang sudah ada ma'had. Masya Allah, bagus, bagus ya kan. Nasihat yang pertama ialah merapat ke lingkungan yang bagus. Apalagi sekarang lingkungannya Allah musta'an terlalu banyak perkara-perkara yang yang gak bagus di luar sana. Orang yang baik akan berupaya merapat kepada lingkungan yang bagus, mencari bi'ah solihah, lingkungan yang baik. Ada awal. Yang kedua, ditumbuhkan semangat ukhuwah, semangat persaudaraan di kalangan para ikhwah, ikhwah yang ada di lingkungan pesantren, antara pengurus, antara santri, antara uh, para mutazawijin, para ikhwan, para akhwat, ditumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah di dalamnya. Ditumbuhkan semangat yang namanya ta'awun tadi, al-birri wa taqwa, barakallahu Sehingga e, muncul sebuah lingkungan yang baik, yang soleh, yang islami, yang nyaman, yang bagus, yang bersaudara di atas bimbingan yang benar Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fiikum. Nah, ditinggalkan segala bentuk asbab-asbab perselisihan dan segala macamnya ya. Ini sangat bagus sekali. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika sudah ada ma'had lingkungan pesantren. Ya dulu ketika tidak ada ma'had pusing memikirkan lingkungan sebelah yang ada. Keluar rumah, masuk rumah, pemandangannya nggak nyaman. Begitu ada pondok pesantren, ribut. Nah, enggak lucu kan? Nah, Itu namanya orang yang kerdil, nggak jiwa besar. Makanya tumbuhkan ukhuwah. Ya, dibesarkan di, di, di dibesarkan pondok yang ada. Barakallahu fikum didukung, dimotivasi, ditumbuhkan semangat ukhuwah, tasyaur, ta'awun, ta'akhi, wahakala. Nah, ikhwan, contoh Rasul dan para sahabatnya ketika itu ya. Bagaimana hukumnya secara syar'i mencari dana dari salafiyin dan luar salafiyin? Sifatnya menganjurkan ya ikhwan. Ajakan. Terkait dengan dakwah salafiyah, antum hanya bisa mengajak, mengajak atau menganjurkan uh, ikhwah salafiyin atau muhsinin dari kalangan salafiyin al birri wa taqwa. Adapun yang di luar salafiyin, antum upayakan yang kenal sama antum yang simpati dengan dakwah antum. Orang yang betul-betul tahu kondisinya antum. Kalau tidak jangan menyampaikannya kepada sembarang orang. Dia dikhawatirkan akan sampai ke tangan hizbiyin, ke tangan musuh-musuh dakwah, musuh-musuh sunnah akan dijadikan sebagai ardo menghantam ahlu sunnah. Sehingga salafin secara khusus atau awamun nas yang simpati kepada dakwah. Sifatnya ajakan. Ajakan eh, sama-sama e, ta'awun untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wallahu taala a'lamu bisawab. <clears throat> Jam berapa asarnya? Dikit lagi. Bos asar. Hah? Pertanyaan dari akhwat. Apa yang harus anak putuskan dalam mensikapi orang tua yang menentang kemauan saya? Saya anak kuliahan yang ingin memperdalam ilmu agama di pondok, anak ngaji salaf dan seberjadar. Orang tua menginginkan selepas kuliah untuk bekerja. Jangan jadi orang salaf. Jangan yang yang, yang anak berpikir ada ketenangan dalam manhaj ini. Bagaimana bimbingan-bimbingannya? Langkah yang pertama jadilah anak yang solihah. Itu jelas Ambil simpati orang tuamu dengan menjadi anak yang solihah. Semakin mengkaji ilmu agama, mengkaji bimbingan salaf, semakin berbakti kepada orang tua dalam batas-batas yang syar'i yang mubah. Barakallahu fikum. Diambil simpatinya orang tua tadi. Ketika orang tua simpati sudah mulai senang, gembira dengan kondisi anaknya, semakin taklim, kau semakin berbakti, bercadar, atau berbakti, maka pelan-pelan berikan masukan misalnya kepada orang tua. Beri pengertian, beri pemahaman kepada orang tua bahwasanya saya bukan termasuk kelompok terorisme, bukan radikalisme, bukan yang aneh-aneh. Saya hanya kembali kepada e, Islam yang benar, Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat ingin saya ilmui, saya amalkan dengan sebaik-baiknya, mohon dukungannya. Insya Allah akan lebih mudah untuk di, di, difahami. Yang penting ambil dulu simpatinya orang tua. Jadilah anak yang solihah berbakti pada orang tua. Barakallahu. Kalau ternyata repot, ada pertanyaan kedua di sini. Apakah memutuskan menikah juga jangan keluar? Iya. Ini diantara solusi untuk para akhwat seperti itu ya. Ketika sudah sudah mentok, tidak memungkinkan lagi untuk memberikan pemahaman kepada orang tua, solusi yang terbaik menikah. Tapi menikah dengan salafiyin, menikah dengan laki-laki yang soleh supaya dibimbing oleh salafiyin yang salihin. Sehingga di e, pelan-pelan diberi pengertian orang tua supaya bisa e, tembus sukses apa yang diinginkan tadi. Kalau tidak eh, pemaham ya paling tidak dinikahkan dengan salafiyin sehingga di urusan maishahnya urusan e, rezekinya dan segala macamnya Allah yang ngatur melalui suaminya tadi cari suami yang bertanggung jawab, cari suami yang yang yang yang soleh, yang yang yang beragama bagus, yang memperhatikan anaknya, keluarganya dan segala macamnya. Semoga dikasih jalan keluar yang terbaik ada Allah Azza wa dari ini semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan semoga tumbuh kembali semangat yang membaca, memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla mulia ini